Karenanya Nabi menyatakan la yuldagul mu'min. Bagaimana bisa dia la yulda ila yuldag min juhrin wahidin marratain? Fa kaifa bisa bi'marrat? Bagaimana dia sampai tersengat tujuh kali sengatan dari lubang yang sama? Adalah samin sifatil mu'min. Al-mu'min halim cepat memahami keadaan, kondisi, tahu masalah dan mafasid. Dengan contoh-contoh dan permisalan atau isyarat-isyarat dia faham. Al-mu'min. Wa gamaqila. tentang sifatul hilm yang kita dituntut untuk memilikinya. Al-halim takfihil isyarah Wallaim ma takfihil hijarah. Seorang yang halim cukup bagi dia isyarat-isyarat, baik isyarat dalam bentuk kata-kata atau isyarat dalam bentuk yang lainnya. Dia tahu, sahabat tahu isyarat-isyarat dari Rasul. Melihat wajah Rasulullah seperti ini mereka memahami Rasulullah tidak ridho. Melihat uh, cara berdiri Rasulullah kok begitu berarti ada sesuatu. ya Yafhamun. Al-Halim seorang yang memiliki sifat al-hilm takfihi al-isyarah cukup baginya isyarat-isyarat nggak butuh soroha nggak butuh soroha paham dia menempatkan dirinya menempatkan ucapannya menempatkan sikapnya tapi al-laim lawan daripada al-halim matak fil hijarah dilemparin pakai batu pun tidak paham-paham dia bahwa dia salah bahwa dia berposisi bukan pada posisi yang tepat tidak paham dia sudah dilemparin nih pakai batu ma yafham Hazal laim khatir berbahaya terhadap dirinya dan terhadap masyarakat terhadap umat al-halim takfil isyarah